Marilah di dalam menjalani kehidupan ini kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Tentunya kita berharap mudah-mudahan dengan demikian Allah senantiasa meridhoi kita dan juga menerima segala amal ibadah kita bahkan menjadikan pahalanya dilipat gandakan Allahumma amin. Masyal muslimin 3 4 hari lagi kita akan memasuki bulan yang sangat mulia yaitu bulan Rabiul Awal atau yang lazim juga dikenal dengan bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dalam menyambut datangnya bulan Maulid ini marilah kita pasang hati kita untuk senantiasa berupaya mencintai beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa ajaran dari beliau baginda kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya kita tidak akan mengenal Islam dan juga mengamalkan ajaran-ajarannya karena itu sudah pantas bagi kita untuk mengenang jasa beliau dan kita senantiasa berdoa kepada Allah mudah-mudahan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mendapatkan rahmat salam dari Allah Subhanahu Wa Taala dan segala kemuliaan dan kita Doa juga kepada Allah mudah-mudahan kelak di akhirat Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ah, diberi tempat yang paling tinggi dari segala tempat di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masyal muslimin, kalau sudah bulan Maulid tiba, dikatakan Ulidal huda fal kainatu diya'u wa famuz zamani tabassumun wa thana'u. huda telah lahir Al-Huda orang yang mendapatkan petunjuk dan memberikan petunjuk yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulidal huda fal kainatu biya'u. Karena itu al-kainat seluruh dunia segala macam apa yang ada di dalam dunia ini tentunya khususnya ini orang-orang yang beriman kepada Allah SWT dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga benda-benda mati, benda-benda padat atau yang lain-lain sebagainya selain orang-orang kafir tentunya. dia akan bersinar, senang, bergembira. Wafamuz zamani tabassumun. Bahkan diibaratkan mulutnya zaman atau lisannya zaman tabassumun terus tersenyum karena kedatangan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wasanau dan juga memuji dari keagungan dan keluhuran budi pekerti baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu respon dari alam dan sekitarnya terhadap kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas bagaimana dengan kita? Tentunya kita yang dicatat sebagai orang yang beriman dan mengaku sebagai umat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih patut untuk bersyukur kepada Allah atas datangnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ma'asyal muslimin kita diperintahkan untuk bergembira di dalam menyambut kedatangan bulan suci Ar-Rabiul Awal bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintah Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kul bifadlillah, katakanlah dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala wa birahmatihi dan dengan rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam fal falyafrahu maka hendaklah dengan hal itu dengan keutamaan serta rahmat yang diturunkan itu falyafrahu Tidaklah kalian semuanya bergembira. Ini adalah perintah kepada kita dari Allah SWT yang menurunkan rahmatnya berupa Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu Nabi kita dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami Allah mengutus engkau, hai hey Nabi Muhammad, illa rahmatan lil alamin kecuali hanyalah untuk rahmat bagi seluruh alam. Artinya dengan kedatangan dan kelahiran Nabi kita, maka sesungguhnya Allah telah merahmati alam semesta itu. Kalau kita umat Islam sudah yakin bahwa kedatangan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat, innahu rahmatun muhda karena Nabi Muhammad itu adalah rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atas bagaimana dengan rahmat yang ditujukan oleh Allah kepada orang-orang yang tidak beriman, maka menurut para ulama Ahli tafsir dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin itu tafsirnya menurut mereka ahli tafsir adalah takhirul azab lil kufar mengakhirkan siksa bagi orang-orang kafir kalau nabi-nabi terdahulu ada orang di kalangan umatnya yang ingkar kepada nabinya yang diutus oleh Allah SWT dan para nabi itu murka lantas doa kepada Allah agar umatnya yang tidak taat, umatnya yang kafir itu segera diazab, maka Allah menurunkan azab langsung seperti banjir atau juga hujan batu dan lain sebagainya. Tapi Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sekalipun terhadap orang kafir pun Nabi termasuk rahmatan lil alamin artinya dengan kedatangan Nabi itu siksa bagi orang-orang kafir diakhirkan Namanya takhirul azab, mengakhirkan azab. Jadi bukan berarti rahmatul alamin lantas bisa bersahabat akrab atau juga sampai menjadikan berkasih sayang dengan orang-orang kafir. Tidak demikian. Karena kenyataannya sekalipun Nabi kita diutus rahmatan lil alamin, Nabi kita juga tetap menjadi komandan perang tatkala melawan orang-orang kafir Quraisy. Jadi perang tetap perang karena mereka adalah orang-orang kafir Quraisy dan Nabi kita sebagai pimpinan dari pasukan Islam. Itu bukan berarti Nabi kita lantas rasa rahmat kepada orang-orang kafir hilang, tidak demikian. Masyal muslimin, apalagi sebentar lagi juga bertepatan tanggal 25 Rom tanggal 25 Desember itu adalah hari rayanya orang-orang Nasrani. Bukan lantas kita diperintahkan untuk mengucapkan selamat Natal kepada mereka atas dasar kita umat Islam kan rahmatan lil alamin. Itu salah tafsir. Tafsirnya tafsir dolal, tafsir sesat. Karena yang rahmatan lil alamin adalah wujudnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini. Dengan demikian orang-orang kafir boleh berbuat apa saja dan tidak langsung diazab oleh Allah Swt. kala itu, tapi azab atau siksa orang kafir itu kelak diberikan di hari kiamat atau dituntut kelak di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. namanya takhirul azab. Itu sudah sangat cukup sebagai rahmat bagi mereka. Kenapa? Karena mereka itu mengingkari Allah. Mereka itu mengingkari keesaan Allah dan menyekutukan Allah, menyembah kepada selain Allah. Maka tidak ada lagi jalan untuk merahmati mereka kecuali hanyalah sekedar takhirul azab. Hanya sekedar untuk mengakhirkan siksa itu, bukan untuk lantas kita diperkenankan maaf-maaf hadir undangan Natal misalnya atau mengucapkan selamat Natal kepada mereka. Dan ini sudah dikatakan oleh para imam-imam terdahulu, ulama-ulama salaf terdahulu salah satunya adalah Al-Imam as radhiyallahu taala anhu di dalam bab yang ditulis oleh beliau adalah tasyabbuhul muslimin bin nasara itu babnya menerangkan bahwasanya haram bagi umat Islam mengucapkan selamat Natal atau juga selamat hari raya kepada orang-orang selain Islam. Jadi sekali lagi ulama-ulama terdahulu mengharamkan seorang muslim mengucapkan hari raya atau selamat hari raya bagi orang-orang di luar Islam khususnya kalau sekarang ini dekat-dekat hari Natal haram hukumnya umat Islam mengatakan selamat Natal kepada mereka karena orang-orang kafir tidak ada yang selamat kalaupun Nabi pernah berdoa kepada orang Yahudi itu hanyalah dikatakan jam malakallah dan misalnya artinya semoga engkau baik-baik saja tapi bukan selamat karena tidak ada orang kafir yang selamat satupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali kalau misalnya ketemu dengan orang-orang di luar Islam bolehlah mengatakan semoga engkau sehat senantiasa. Itu boleh menurut sebagian para ulama. Tapi kalau keselamatan itu jelas tidak boleh diucapkan oleh umat Islam kepada orang-orang non muslim. Demikian yang diatur oleh para ulama salaf namun patut sayangkan akhir-akhir ini bermunculan sebagian tokoh-tokoh yang dikatakan oleh umat Islam sebagai tokoh Islam tiba-tiba baik di televisi atau di koran-koran mudah mengucapkan selamat Natal sehingga umat Islam menjadikan terkelabui dan ikut-ikut mengatakan selamat Natal padahal menurut para ulama salaf hukumnya adalah haram. Karena itu marilah kita menjaga diri kita. Kita ikut pada ulama-ulama yang terdahulu, ulama-ulama yang ikhlas, benar-benar menjaga akidah umat Islam sehingga ilmu mereka para umat salaf itu ada sampai sekarang dan dikaji di mana-mana di belahan bumi yang dihuni oleh umat Islam. Itu yang patut kita tiru, bukan lantas hanya ada orang yang sering tampil di televisi, tampil di koran, tampil di majalah, mudah mengucapkan hal-hal yang dilarang oleh syariat tiba-tiba kita jadikan sebagai idola dan kita mengikutinya. Naudzubillah min karena itu bukan tuntutan syariat Islam yang benar. Ma'asyal muslimin, mudah-mudahan kita memasuki bulan Maulid Nabi ini lebih gemar untuk membaca solawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada kita mengucapkan salam kepada kelahiran Tuhannya orang non Muslim karena Natal itu hakiknya adalah menurut sebagian riwayat kelahirannya Yesus Kristus bukan kelahirannya Nabi Isa. Yesus Kristus disalib sedangkan Nabi Isa bal rafa'ahullah. Allah mengangkat ke langit dan Nabi Isa belum wafat sampai sekarang. Sedangkan Yesus Kristus sudah disalib ini bedanya antara Yesus dengan Nabi Isa. Karena itu jangan kita salah di dalam menyikapi dua hal ini. Maulid Nabi kita agungkan, Maulid Nabi mari kita rayakan karena itu hak bagi kita, bahkan kewajiban bagi umat Islam untuk memeriakannya. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi falyafrahu. Sedangkan ayat atau hari raya hari raya milik orang lain kita tidak bisa mengikutinya karena sudah diatur di dalam syariat, Islam adalah Islam, non muslim tetap kafir, dan kita tidak ada kaitannya dengan mereka. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan diri kita, menyelamatkan lisan kita, menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan hadiah taulan kita agar tidak terjerumus kepada hal yang haram karena ketidakmengertian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya Allahumma amin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadis salihin wa razaqana wa iyyakum mahabbata sayyidil mursalin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعي وإياكم بالآية والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تكدلاوته إنه هو السميع العليم